Kita ketahui bersama bahwa Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 183, "Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun agar, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini merupakan dakwah para nabi. Dan takwa ini merupakan dakwah yang mengarah kepada tazkiyatun nufus, kepada pensucian jiwa, Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Dan Nabi mengajarkan kepada kita dengan doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha. Ya Allah, bersihkan jiwaku, berikan kepadanya ketakwaannya dan takwa ini merupakan dakwah para nabi. Takwa merupakan ajakan dan seruan para nabi. Di mana tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kita selalu dengarkan bersama dalam mukadimatul hajah dalam khutbatul hajah yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سموانيا لا سروقان سروان كبار تقوى dan Nabi Nuh sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105 sampai كذبت قوم نوح Nuhil mursalin إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون telah berdusta kaumnya Nuh ya. Al-Mursalin para Rasul ketika telah berkata kepada mereka saudara mereka yaitu Nuh ala tattaqun Mengapa kalian tidak bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya bagi kalian aku merupakan Rasul yang terpercaya. Fattakullaha wa ati'un. Bertakwalah kalian pada Allah dan taati aku. Itu yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan tidaklah aku meminta kepada kepadamu atas dakwah ini dari upah. In ajri illa ala rabbil alamin. Tidaklah upah kecuali ada di sisi Allah Subhanahu wa taala fattakullaha wa ati'un dan bertakwalah kalian kepada Allah serta taatlah kepadanya. Maka ini merupakan dakwah Nabi Nuh mengajak kepada ketakwaan. Demikian juga dengan Nabi Hud. Ya, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 123 sampai 135. Allah berfirman kadzabat adul mursalin telah mendustai para rasul kaum Ad. Idqala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Ketika berkata kepada mereka saudara mereka itu Hud, mengapa kalian tidak bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku bagi kalian merupakan rasul yang terpercaya yang diutus kepada kalian. Fattakullah wa ti'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga dengan Nabi Saleh, kadzabat tamudul mursalin id qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin. Kaum Samud juga mendustakan para rasul ketika telah berkata kepada mereka saudara mereka itu soleh ala tattaqun tidakkah kalian bertakwa sesungguhnya aku merupakan rasul yang terpercaya bertakwalah kepada Allah dan taatlah kalian tidak ya. tidaklah aku minta kepada kalian upah dari dakwah ini tidaklah upah kecuali dari hadapan Allah Subhanahu wa taala demikian juga dengan nabi yang lain nabi Lut ya. Allah berfirman, "Kadzabat qaum Lutin mursalin Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin. Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka berkata kepada mereka, yaitu Lut, tidakkah kalian bertakwa? Mengapa kalian tidak bertakwa? sesungguhnya aku merupakan rasul ya, yang terpercaya bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah dan tidaklah aku minta upah kepada kalian sesungguhnya upah hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu juga dengan Nabi Syuaib kazzaba ashabul aikatil mursalin إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واتعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين Penduduk Aikah telah mendustakan Rasul-Rasul. Ketika Shu'aib, saudara mereka, yaitu berkata kepada mereka, mengapa Ya, ketika Syuaib berkata kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul yang terpercaya kepadamu maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah kepadaku dan aku sekali sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajaran itu upahku tidak lain hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi rahimani wa Begitu juga dengan Nabi Musa para nabi yang lainnya mengajar kepada kepada ketakwaan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Jadi takwa merupakan ajakan dan seruan atau dakwah para rasul, para ambia. Mereka mengajak agar orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa juga seruan dakwah Rasul kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui bersama bahwa berpuasa tujuannya la'allakum tattaqun agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita meraih keberkahan di bulan Ramadan ini? Bagaimana kita meraih kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini? Tentunya ketika kita memahami makna takwa, di mana kalau kita sudah memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak janji-janji Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب Barang siapa yang bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar dari berbagai macam persoalan hidupnya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Kemudian akan dibukakan keberkahan dari pintu langit dan pintu bumi bagi orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlul qura amanu واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأغناهم بما كانوا يكسبون Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, sungguh benar-benar akan kami buka keberkahan ya dari bumi dan dari langit. Ya. Namun mereka mendustakan kami dan kami siksa atas apa yang mereka lakukan. Semua para rasul mengajak kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa mengajak kepada ketakwaan kepada Allah. Walamma jaa Isa bil bayinat qala qad ji'tukum bil hikmati wa liyubayyana lakum ba'd alladhi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan dari puasa ini adalah takwa sehingga kita bisa meraih dengan puasa kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu diluruskan adalah definisi takwa sehingga seseorang ketika dia memahami bahwa dirinya bertakwa kepada Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebab ketika orang berpuasa dia merasa sudah bertakwa sementara ketakwaan yang dilakukan agama berlepas diri darinya ketaatan yang dia lakukan tidak ada keterangan sedikit pun dari agama ketaatan dan ketakwaan yang dia lakukan di mana ketakwaan tadi merupakan tujuan dari puasa kita Al-Quran dan As-Sunnah tidak menjelaskannya maka pahamilah saudaraku pendengar roja dimanapun anda berada tentang makna takwa ini bahwa takwa adalah ya sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali at-taqwa an ta'mala bitu'atillah ala nur min Allah tarju sawab Allah wa an tatuqa Allah ala nur min Allah takhaf iqab Allah Talib bin Habib mengatakan takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya Allah yaitu berdasarkan ilmu karena cahaya Allah yang dimaksud adalah ilmu dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwaan adalah melakukan suatu ibadah ketaatan kepada Allah bukan berdasarkan perasaan seseorang, bukan berdasarkan hasil mimpi seseorang, bukan berdasarkan hasil perjalanan ritual seseorang, bukan berdasarkan acuan-acuan yang diberikan oleh manusia tapi yang namanya takwa adalah berlakukan ketaatan kepada Allah ala nurin min Allah, berdasarkan cahaya Allah di mana cahaya di sini cahaya Allah dalam adalah ilmu Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan syaqautu ila waqi'in su'a hifzi wa asadani ila tarkil ma'asi ya wa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullah la li 'asi Aku mengeluh kepada wakil, yaitu kepada guru beliau tentang hilangnya hafalanku. Lalu beliau memberitahukan agar aku meninggalkan perbuatan maksiat. Dan beliau memberitahukan aku bahwa ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa. Suka melakukan perbuatan dosa. Maka di sini orang ber, orang dikatakan telah bertakwa kepada Allah jika dia melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah Al-Quran as-sunnah yang diterangkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Jadi yang namanya takwa yang merupakan tujuan dari puasa ini adalah kita meningkatkan ketaatan kepada Allah ya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ilmu yang telah Allah turunkan dalam Al-Qur'an yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang telah dipraktekkan oleh para sahabat dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu taala itulah takwa yang berdasarkan ilmu serta takwa ya kita menjalankan ketaatan berdasarkan ilmu tersebut dengan harapan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena banyak orang dia melakukan amal ketaatan di bulan Ramadan. Ya, dianggapnya sebagai amal ketaatan tapi tidak berdasarkan ilmu. Namanya memang amal ketaatan, entah itu namanya sholat, entah itu namanya bacaan Quran, entah itu namanya bacaan sholawat, entah itu namanya apa saja. Ya. Namun ketahuilah bahwa bacaan Quran, bacaan solawat, kemudian juga solat yang dilakukan agama berlepas diri darinya. Disebabkan mungkin karena waktunya yang tidak sesuai dengan tuntunan atau juga masalah bilangannya tidak sesuai dengan tuntunan atau masalah yang lain jenis sifat ya dan tempat yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga terjerumus ke dalam perkara yang namanya adalah bid'ah. Di mana bid'ah? Ya, pada hakikatnya adalah kalimat yang keluar dari Rasulullah lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beliau bersabda, "Iyakum wa muhdasatil umur, fa inna kulla muhdasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah." fi riwayah wa kulla dhalalatin finnar. Ya, hati-hatilah kalian dengan perkara yang baru, karena perkara yang baru adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Sehingga masing-masing kita kaum muslimin, saudaraku yang saya karena Allah, akan lampaui dengan istilah bid'ah, karena kata-kata tersebut keluar dari dari lisan orang-orang yang kita cintai bersama, keluar dari lisan orang yang bertak paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bisa jadi ketaatan yang dilakukan seseorang bukanlah ketaatan tapi terjerumus kepada perkara yang baru yang disebut oleh Rasulullah sebagai perbuatan bid'ah meskipun orang melihatnya sebagai sebuah kebaikan. Di bulan Ramadan banyak sekali muncul-muncul perbuatan-perbuatan yang seseorang ingin meraih keberkahan, ingin meraih kebaikan berlomba-lomba di dalamnya. Namun, kalau kita perhatikan, agama berpas diri darinya. Al-Quran tidak menjelaskannya. Hadis tidak menjelaskannya. Atau ada dalil umum, kemudian dikhususkan. Seperti dalil umum baca Quran, kemudian dikhususkan ya dengan berkelompok membacanya bergantian di mana Nabi tidak menuntunkan di mana para sahabat pun juga tidak menuntunkan dengan cara begitu atau baca selawat yang dibaca di sela-sela salat tarawih tidak ada tuntunan sedikit pun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh karena itu disebutkan oleh Al Imam Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Ahkamul Janaiz kitab beliau yang penuh dengan manfaat dan faedah bagi kaum muslimin ketika seorang ditegur oleh Sa'id bin Musayyib yang dia melakukan sholat setelah sholat subuh orang tersebut tidak terima dan mengatakan apakah Allah menyiksa saya karena sholat apa kata Sa'id bin Musayyib tidak tapi Allah akan menyiksamu karena tidak sesuai dengan dengan sunnah. Karena menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dengan kebanyakan kaum muslimin. Ya apakah Allah menyiksa saya karena baca solawat? Apakah Allah menyiksa saya karena baca Quran? Apakah kalau Allah menyiksa saya karena ketaatan-ketaatan? Di mana ketaatan tersebut hanya berdasarkan anggapannya di mana ketaatan tersebut terjerumus justru kepada perbuatan yang disebut dengan bidah. Jangan sekali lagi dengan hobi dengan istilah ini karena istilah tersebut muncul dari lisan orang-orang yang kita cintai. Bahkan kata Al Hasan Al Basri yang selalu kita dengarkan bersama ayatnya adalah In kuntum tuhibbun Allah, attabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti cara cintanya kepada Allah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan memberikan ampunan kepada kalian. Orang hendak menginginkan ampunan di bulan Ramadan. Orang mengharapkan kecintaan Allah kepadanya. Kemudian dia me, me, mengungkapkan kecintaannya kepada Allah. Maka ketahuilah caranya adalah dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, barang siapa menyatakan cintanya kepada Allah, ya, di antaranya dengan bentuk baca Quran, sholat, puasa, ya, kemudian baca solawat dan lain sebagainya, itu semua merupakan bentuk-bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya sehingga Sa'id Musaib tadi seorang kibar tabi'in, ulama besar dari kalangan tabi'in, generasi yang hidup setelah sahabat, muridnya para sahabat, di mana generasi tersebut dipuji oleh Rasulullah saw. alaihi wasallam, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah sebaik-baik umat manusia adalah generasiku yaitu para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini adalah tabi'in. Sa'id bin Musayyib. Ketika menegur seorang sholat, maka orang tersebut mengatakan, apakah Allah akan menyiksa saya karena sholat? Demikian pula di zaman sekarang, apakah Allah akan menyiksa saya karena baca selawat? Apakah Allah menyiksa saya karena baca Quran di bulan Ramadan? Masa begini tidak boleh? Begitu tidak boleh? maka ketahuilah suatu amal ibadah ketaatan kepada Allah yang dianggap sebagai ketakwaan kepada Allah adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan ilmu yang Allah turunkan kepada kita di dalam Al-Quran dan melalui risalah Rasulullah Sallam yang telah dipraktikkan oleh para sahabat sehingga apa kata Al-Hafidh Mukasir ketika menjelaskan firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-11 وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه Berkatalah orang-orang kafir, yaitu elit-elit Quraisy kepada orang-orang beriman, yaitu elit-elit orang beriman seperti Bilal bin Rabah, orang-orang kecil, orang-orang dari kalangan budak, uh, Khabbab ibn Araf, dan juga Ammar bin Yasir. Seandainya Islam itu baik, tidak mungkin mereka mendahului kami, kata mereka. Maka nah, tentu saja apa yang telah diraih, apa yang telah direbut, apa saja di mana para sahabat berlomba-lomba untuk meraihnya, pasti itu merupakan kebaikan. Maka Al-Hafidh Ibn Katsir mengatakan, ya ketika memberikan penjelasan terhadap ayat ini, setiap perbuatan dan perkataan yang tidak dilakukan oleh para sahabat termasuk perkara bid'ah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya orang ini meraih, meraih kebaikan di bulan Ramadan hendaklah perhatikan kalau memang namanya sholat, kalau memang namanya zakat, namanya puasa, namanya baca salawat, semua nama-nama atau mustalah syar'i. Istilah-istilah yang syar'i telah telah dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Namun tidak menjadi syar'i pelaksanaannya dan terjerumus kepada yang namanya bid'ah apabila ya berkaitan dengan tempat menyelisihi waktunya menyelisihi kemudian bilangannya menyelisihi jenisnya menyelisihi sifat atau caranya menyelisihi sebagaimana keterangan Syekh Muhammad bin Saud al Ya. Maka berapa banyak kita dapatkan di musola di masjid seorang imam setelah sholat lima waktu ya Nabi mengajarkan banyak astagfirullah astagfirullah astagfirullah ya. dan seterusnya baca subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33. Namun diganti, tidak dibaca itu semua dan dibaca dengan bacaan suratul Fatihah. Maka tentunya meskipun Al-Qur'an membacanya mendapatkan keutamaan, namun ketika waktu dan tempatnya tidak sesuai, tidak menjadi utama lagi, bahkan menjadi perkara yang disebut dalam istilah agama adalah dengan bid'ah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai perkara yang baru dan contohnya banyak sekali dalam hal ini. Oleh karena itu meraih ya, keberkahan di dalam bulan Ramadan, merajut kemuliaan, kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Ingat dengan satu dengan satu mustalah yang disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba siyam, kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian yaitu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Bertakwa dalam puasa hendaklah kita perhatikan yang wajib dan yang sunnah. Ya. Karena takwa ketaatan itu ada yang wajib ada yang sunnah. Maka termasuk ketakwaan mengutamakan kewajiban atas yang sunnah. Kita lihat bagaimana di bulan Ramadan orang berlomba-lomba sholat tarawih bagus, masya Allah, merupakan satu kebaikan. Ya. Karena man qama Ramadan iman dan ihtisaban, ufir lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang membangun Ramadan ya dari ibadah-ibadah dan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, dihapuskan dosa-dosanya. Namun jangan sampai mengutamakan sholat tarawih, tapi menghilangkan sholat maghribnya berjamaah di masjid. Ya, disebabkan barangkali sudah kekenyangan berbuka di rumah, atau mungkin dia ingin mengumpulkan tenaga untuk sholat tarawih. Ya. Maka tentu ini berbalik. Karena apa? Karena ketakwaan adalah ketaatan adalah Eh, sesuai dengan ilmu dan ilmunya menjelaskan bahwa yang wajib lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang sunnah. Sebagaimana Nabi bersabda Allah berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alayh." Wa la yazal 'abdi yataqarrabu ilayya min nawafil hatta uhibba. Ya. Bahwa tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku yaitu beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang lebih kucintai dibandingkan dengan yang wajib. Meskipun banyak amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan kita perhatikan, namun jangan sampai melalaikan yang wajib. Jangan sampai mengedepankan yang sunnah di atas yang wajib. Karena ibadah yang paling disukai dan dicintai oleh Allah adalah yang wajib. Maka inilah yang namanya ketaatan tidak bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kalau orang meninggalkan yang wajib kemudian memperhatikan yang sunnah. Dia menyiapkan yang sunnah ya dengan meninggalkan yang wajib. Seperti tadi tidak pergi ke masjid sholat maghrib berjamaah atau bahkan tidak pergi ke masjid sholat berjamaah isya kemudian dia sholat terawih. Tentu ini merupakan sebuah kesalahan. Kalau nggak mau dikatakan bukan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Demikian pula orang melakukan ketaatan kepada Allah, ya, seperti berbuka atau atau sahur, kemudian sahurnya memang sunnah hukum sahur Tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur adalah mengandung keberkahan. Tapi kalau dia sahur pada jam-jam yang sekiranya setelah sahur bisa tertidur lelap dalam waktu yang cukup sehingga kehabisan dan kehilangan sholat subuhnya. Maka tidak ada tuntunan orang-orang membangunkan ya dengan pengeras suara atau dengan kentongan-kentongan anak-anak sahur-sahur tidak ada ya maka di sini orang-orang ketika dia bangunnya jam 2 ya sahurnya jam setengah tiga masih ada waktu untuk tidur satu jam kemudian kelewat lalu subuhnya hilang maka ini menghilangkan sesuatu yang besar yaitu yang wajib ya dengan mengutamakan yang sunnah maka ini tidak dibenarkan oleh agama. Karena yang wajib lebih disukai oleh Allah. Kalau sudah kita bisa menjaga yang wajib, kemudian menambah dengan yang sunnah. Wala yazur abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasa hambaku menambah dengan nawafil, nafilah, atau an-nadab, atau mandub, atau mustahab, yaitu sunnah. Nah inilah merupakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga di dalam kita berpuasa di bulan Ramadan, ingin meraih kebaikan-kebaikan, namun jangan sampai kita tertipu karena apa? Karena syaitan sangatlah pandai dalam memberikan jerat-jerat kepada manusia. Syaitan sangat canggih dalam membuat makar kepada kita. Dan syaitan disebutkan dalam Al-Quran, ya, wala تَتَّبِعُوا khutwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena syaitan merupakan musuh kalian yang nyata langkah-langkah syaitan Allah berfirman dengan bentuk jamak langkah-langkah sehingga apa orang dijebak dengan langkah-langkah kebaikan kemudian kehilangan kebaikan yang lebih besar Ya. Dijebak dengan langkah-langkah yang sunnah, kehilangan yang wajib, tentu ini merupakan suatu kesalahan. Ya, tentu ini merupakan bukan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ya menghilangkan perkara-perkara yang bisa menyempurnakan kewajibannya, kemudian hanya meraih perkara-perkara yang hukumnya sunnah. Namun orang bertakwa adalah menjaga yang wajib, ya kemudian menambah dengan yang sunnah ya. karena memang yang lebih dicintai dan disukai oleh Allah adalah yang wajib sehingga orang yang berpuasa hendaklah dia sahur karena sahur merupakan sunnah namun jangan sampai dengan sahurnya karena waktunya terlalu jauh dari waktu subuh maka disunnahkan pula agar menakhirkan waktu sahur sehingga bisa bersiap-siap untuk sholat subuh berjamaah ke masjid bagi laki-laki dan di rumah bagi perempuan itu yang lebih baik namun tidak ada atau tidak ada tidak boleh dihalangi kalau seorang wanita mau pergi ke masjid untuk menjalankan sholat berjamaah bersama kaum muslimin namun tentunya diperhatikan adab-adabnya etika etikinya etikanya ya jangan sampai menimbulkan fitnah bagi kaum lelaki, dia jangan sampai menggunakan wangi-wangian. Nah, coba perhatikan, ya, jangan menggunakan wangi-wangian. Datang ke masjid mandi minyak wangi, semua parfum di diletakkan di badannya. Kalau perlu dikempit semuanya, ya, minyak wangi minyak wangi ada di rumahnya. Maka ini merupakan satu kesalahan yang sangat besar, ya. Dan Nabi bersabda, la tuqbalu salatu imra'atin ya, tatatayyabu li hadzal masjid hatta tarji'a ya, wa taltasila huslaha minal jinabah. Hadisnya sahih Syarah Al-Albani rahimahullah taala. Tidak diterima salat seorang wanita yang menggunakan wangi-wangian ke masjid sampai dia pulang dan dia mandi seperti mandi dari jinabah. Oleh karena itu wanita sholat ke masjid merupakan hal yang dibolehkan namun lebih utamanya di rumah. Ya, lebih utama di rumah. Namun ketika dia ingin ke masjid karena kemaslahatan, ingin barangkali bertemu dengan saudaranya di sana, atau dia ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain, maka tentu perhatikan adab-adab yang sudah disebutkan tadi. Tutup auratnya dengan baik. Ya. Jangan sampai pakai pakai baju baju yang menampakkan bagian-bagian dari tubuhnya Ya, atau bahkan juga ada orang yang pakai jilbab tapi pakai rok yang pendek. Tentu ini menyalahi syar'i. Menyalahi syariat, ya. Orang ingin meraih kebaikan tapi dengan cara ya, membuang kebaikan yang lain. Meraih kebaikan dengan cara melanggar suatu larangan. Maka ini perlu tafakkur perlu pemahaman dalam agama. Ya. Sehingga kita tidak terjebak dengan langkah-langkah syaitan dengan cara menjaga hal-hal yang utama, ya, kemudian mengorbankan yang wajib. Ya. Ikhwan fitin rahimani wa rahmakumullah, pendengar roja yang dimulai Allah, kembali lagi tujuan puasa adalah takwa, ya. Takwa tadi adalah dicatat oleh Tuala bin Habib, engkau melakukan amal ketaatan kepada Allah, yaitu berdasarkan ilmu, berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, yang difahami oleh salaful ummah, di para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka, ya. Kemudian dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai seperti sebagian orang kalau beribadah jangan mengharapkan pahala, pahala jangan mengharapkan balasan karena itu semua merupakan akidah dan kepercayaan orang-orang sufi di mana mereka ibadahnya banyak bersandar kepada mimpi-mimpi gurunya, ibadahnya banyak bersandar kepada wasit-wasit yang didapatkannya. Namun Al-Quran jelas. Dan memang begitulah Sufi, sebagaimana disebut oleh tokohnya ya, Yazid Al-Bustami, ya, yang mengatakan bahwa kalian mengambil ilmu dari orang-orang mati. Apa maksudnya? Anfulan, anfulan, anfulan. Rasulullah SAW semuanya sudah pada mati. Tapi kalau kami mengambil ilmu dari yang maha hidup, an qalbi an rabbi, dari hatiku, dari Allah, dari Rabb, dari Tuhanku, maha hidup. Ya. Maka dia nabi. Ya. Putus wahyu dengan kenabian. Putus kenabian dengan berakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada wahyu diberikan kepada selain Nabi dan Rasul dan Nabi sudah terputus. Maka Nabi Muhammadun aba ahadin min walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bahwa Muhammad adalah bukanlah ayah di kalian ya, tapi dia adalah rasul Allah dan merupakan penghujung para nabi, penutup para nabi. Ya, beliau mengatakan anak Ahmad wa anak Muhammad wa adal mahi al-azim habil kufru والحشر الذي يحشر الناس على قدمي وعلى الماهي الذي وعلى الماهي الذي ليس بعده النبي وعلى عاقب الذي ليس بعده النبي bahwa أقول محمد أقول الأحمد أقول الماهي Al-Mahi, di mana kekupuran dihapus dengan perantaraan aku, aku Al-Hashir, manusia nanti dikumpulkan di depanku, wa ana al akib wal aqib alladzi laisa ba'dahu nabi dan akib adalah di mana tidak ada nabi setelahnya. Maka orang-orang yang beranggapan melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan mimpi, berdasarkan wasit para gurunya, itu semua bukanlah ketaatan sedikit pun, ya, bahkan itu merupakan perkara-perkara yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Kecuali memang sesuai dengan Rasulil, sunnah Rasulullah, dan harus disandarkan kepada sunnah Rasulullah. Jangan disandarkan kepada perkataan-perkataan tersebut. Harus disandarkan kepada sunnah Rasulullah. Apalagi yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka sedikit pun bukanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya ketaatan, yang namanya ketakwaan adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah sesuai dengan ilmu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hadis yang difahami oleh salaful ummah dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengatakan kalau kau beribadah jangan mengharapkan surga. Itu merupakan kesalahan karena kita disuruh oleh Allah agar minta kebaikan di akhirat dan kebaikan di akhirat tidak lain kecuali surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Dan kita disuruh oleh Rasulullah kalau minta surga minta surga Firdaus. Idza sa'altumullah, ha? al jannata fas'alu al firdaus kalau engkau minta surga kepada Allah minta surga firdaus maka para pendengar roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala meraih kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan dengan kita memperhatikan kaifiah puasa memperhatikan kaifiah salat ya seperti kita lihat kebanyakan orang solat tarawih barangkali saudara dekat dengan para imam itu diberitahukan dengan lembut, dengan sabar, jangan cepat-cepat sholatnya, sehingga tidak tumaninah, karena di belakangnya orang lagi bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau memang untuk mengejar setoran ya dengan rokaat yang sudah ditentukan, ya ambillah rokaat-rokaat yang lebih meringankan kepada jamaah, namun sholatnya lebih lebih khusyuk solatnya lebih terpenuhi rukun-rukunnya, terjaga kehusuan para jemaah. Karena imam, indama tu'ilal imam, liutam nabi imam dijadikan untuk diikuti. Kamu jawabnya besar di hadapan Allah. Imam harus ngerti bagaimana tentang cara solat. Karena Nabi bersabda, ya umun nas, akrauhum lil kitab. Yang menjadi imam adalah akrauhum lil kitab, yaitu paling banyak bacaan Qur'annya, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan uh, Imam Malik dan Imam Ahmad yang paling banyak hafalannya, Imam Syafi'i mengatakan yang paling paham tentang agama ini, tentang Al-Qur'an. Ya, wa idza musawaan fa'alamuhum sunnah kalau sama bacaan Qur'annya yang paling ngerti tentang sunnah, kalau sama abdamuhum hijrah yang paling dulu lebih hijrah. Dan riwayat yang lain mengatakan kalau sama maka akbaruhum sinnan, mana yang lebih tua? Bukan yang lebih tua, yang paling pertama sementara tidak ngerti tentang bacaan sholat, tidak ngerti tentang rukun-rukun sholat, ya, ruku tidak tumak nina, ya, tidak, tidak tumak nina, ya, baru saja bangun dari ruku, belum lurus, ya, tulang-tulangnya, belum pada tempatnya, sudah sujud, ini semua tidak sesuai dengan dengan sunnah. Dan ini banyak kita lihat ketika sudah menjelang di pada sholat-sholat taraweh. Karena memang diambil rokaat yang banyak, ya. Kemudian ia tidak memperhatikan perkara-perkara tersebut. Maka wahai para imam, pada saudara-saudara menjadi imam, tanggung jawab saudara, makmum yang ada di belakang saudara semuanya itu. Ya. Mempercepat sholat memang ada syariatnya. Ketika di belakang ada orang tua, di belakang ada anak-anak masih bayi, mendengar tangisan bayi, ada anak-anak kecil, namun bukan berarti menghilangkan rukun-rukunnya dengan tidak nina tumanina. nina itu adalah salah satu rukun. Perhatikan, wahai para imam masjid. Perhatikan saudara-saudaraku yang menjadi imam. Anda adalah kulukum mas'ulun. Ya, kulukum ra'in. Ya, setiap orang pemimpin. Dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perhatikan bila kita meraih kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, jangan sampai kita tertipu ya sehingga kita uh, hilang begitu saja kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini. <clears throat> Maka perhatikan, mungkin saudara sudah seminggu kita berpuasa, tidak terasa, begitulah hari ya berpindah kepada hari yang lain, waktu berpindah kepada waktu yang lain tidak terasa tanpa terasa ya dan tahu-tahu sudah kita tujuh hari pada hari ini menjalankan ibadah puasa tentunya meskipun demikian barangkali ada manfaatnya yaitu ketahuilah sunnah-sunnah yang dianjurkan yaitu sahur mengakhirkan waktu sahur mendahulukan berbuka puasa la nas bi khairin ma'jal fitr senantiasa manusia berada kebaikan selama dia mendahulukan berbuka puasanya Kemudian iftar berbuka kalau ada dengan rutop, ya kalau nggak ada dengan kurma, kalau nggak ada dengan air, baru dengan yang lain. Kemudian juga berdoa ketika berpuasa, baca Quran, berbanyak berbuat baik dan lain sebagainya. Ikhwan fitin rahimani warahmatullah Itulah ya perkara-perkara yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian saya sampaikan sedikit lagi perkara yang tidak membatalkan puasa seperti orang junub ya di waktu subuh itu tidak sampai membatalkan puasanya meskipun belum mandi sampai mak maksudnya waktu subuh karena Nabi pernah mengalami demikian sebagaimana riwayat Aisyah dan Ummu Salamah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya kemudian mencium istri ya itu tidak membatalkan puasa karena kata Aisyah bahwa Rasulullah menciumku wahwa so'imu ana so'imah dia puasa sementara aku juga berpuasa. Alura mengatakan pendapat bahwa itu berlaku bagi orang tua saja, tidak berlaku bagi anak muda, bagi yang masih muda atau pengantin baru, maka hal ini dibantah oleh Juhazm. Kenapa? Karena ketika Rasulullah meninggal, Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu taala berumur 18 tahun, ya berarti itu masih muda. Sementara Aisyah mengatakan kan Rasulullah SAW mengkabiluni bahwa saim wa ana soimah. Rasulullah menciumku dan dia berpuasa dan aku juga berpuasa. Ya. Kemudian boleh mandi, keramas, boleh didingin-dingin, ya di bawah asli boleh, berkumur-kumur, ya, juga masuk ke hidung juga boleh tanpa terlalu dan juga boleh mencicipi makanan, ya boleh berbekam dengan pendapat yang bagi saya yang rojih, ya kemudian e, bolehnya orang donor darah selama tidak takut badannya lemas ya dan juga menelan ludah atau makan minum atau jima tanpa sengaja ya karena lupa kalau dia berpuasa semuanya tidak membatalkan puasanya dan juga boleh menggunakan siwak atau diganti dengan gigi apa namanya pasta gigi dan lain sebagainya demikian barangkali Ahumar karena nah, ini sudah seminggu kita berpuasa dan juga insya Allah kaum muslimin banyak yang sudah melakukan pembekalan-pembekalan ini sebelum uh, mereka berpuasa. Jadi hanya segera pengulangan, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan kepada uh, Al-Ah Al-Fadil Omar, Habibullah Ta'ala, Fadil Tafadol. Nah, Jazakallah khairan atas materi yang antum berikan dan juga doa antum berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk mengamalkan amalan soleh dan selanjutnya para pendengar kami akan ajak Anda dan memberikan kesempatan untuk Anda semua bersoal jawab dengan beliau dalam sesi kajian sore hari ini. Akan tetapi kami akan jeda terlebih dahulu. Nah, Ustaz. Yeah. Nah, baik para pendengar, setelah jeda berikut Anda bisa bertanya di layanan soal jawab kami. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Radio Roja 756 kHz للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم راديو دعوة أهل السنة والجماعة والجماعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وأنصتوا راديو رجاء 756 كيلو هز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم راديو دعوة أهل السنة والجماعة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para pendengar semua telah kita ikuti bersama satu pembahasan kiat-kiat dalam menggapai rahmat dan karunia Allah dalam Ramadan yang telah beliau sampaikan dalam kesempatan pada, pada kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya kami akan buka sesi soal jawab untuk Anda semua. Untuk yang pertama Ustaz kami angkat angkat dari pertanyaan pesan singkat Ustaz. Yes. Iya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Adi Jakarta Ustaz. Assalamualaikum Nah, di bulan Ramadan semua amalan dilipat gandakan. Apa tanda-tandanya jika setiap amalan yang kita lakukan diterima di sisi Allah Ta'ala? Silakan Ustaz. Iya <clears throat> ya tentunya tanda-tanda bahwa keamalan kita diterima yang tahu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Justru akidah ahli sunnah wal jamaah ya tentang mensikapi ibadah atau dalam kita beribadah kita beramalan ya adalah dibingkai dengan rasa al-khawf wal roja wal mahabbah. Ya, hendaklah dibingkai dengan al-khawf, rasa khawatir, jangan-jangan ada amal tidak terima sehingga kita istighfar pada Allah dan ar-roja tetap mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam beribadah dan beramal kita harus khawatir. Ya, jangan-jangan tidak diterima. Sama-sama Abdullah bin Umar mengatakan seandainya aku tahu satu sujudku diterima oleh Allah, ya, kematian lebih baik bagiku. Ya. Karena apa? Karena yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti kemudian mengatakan karena yang tahu Allah terima tidaknya, maka kita jangan sampai mengatakan oh tidak diterima, tidak diterima. Karena Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa Barang siapa beramal ya tidak ada tuntunan kami tertolak. Nah, maka pertanyaan ini sangat bagus ya. Berarti itu definisi amal soleh. Faman qala rajulika rabbi falyaqmal amalan saliha wa la yushrik bi ibadati rabbi Allah berfirman barang siapa ingin berjumpa dengan Allah dan dia mungkin bisa berjumpa dengan Allah kecuali orang yang bisa masuk surga, ya. Karena <clears throat> nanti akan orang masuk surga akan dinampakkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka adalah dia beramal soleh. Apa itu amal soleh? Ya, Fudail bin Iyad mengatakan sebagaimana dalam Ibnu Katsir, "Innal amal idza kana khalisan wa yakun sawaban la yuqbal." وإذا كان kana sawaban wa خالصا لا يقبل حتى يكون hatta صوابا khalisan sawaban يكون لله والصواب أن يكون على سنة sunnah ya bahwa amal ya akan diterima oleh Allah ya aku kalau dilakukan dengan ikhlas tapi tidak sawab tidak diterima kalau dilakukan amal ibadah tersebut dengan sawab tapi tidak ikhlas tidak diterima sampai amal tersebut ikhlas dan sawab adapun ikhlas semata-mata karena Allah adapun sawab sesuai dengan sunnah seluruh tuntunan. Maka tolak ukur terima tidaknya amal seseorang itu pertama ikhlas, yang kedua yang kedua ittiba yaitu mutabaah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tetap demikian meskipun orang tersebut sudah ikhlas dan sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah dalam beribadah, hendaklah dalam beribadah dibingkai dan al-khauf war raja wal mahabbah. Khauf rasa khawatir dan jangan ada penghalang-penghalang ya yang bisa merusak amal tersebut. Kemudian ar-roja tapi kita, kita tidak putus asa, tetap mengharap pahala, pahala kepada Allah dan mahabbah dalam beribadah kita kita eh, dasar dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat fiddin, rahimani wa Rahmatullah, Ingat hadis Nabi, ya karena ini pertanyaan sangat penting ya berkaitan bagaimana diterimanya amal tersebut ya. Maka kuncinya atau ukurnya ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Orang yang sudah sesuai dengan tuntunan diuji oleh Allah dengan keikhlasannya. Orang yang sudah ikhlas diuji dengan dengan apakah sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau tidak. Dan kedua yang sudah kedua-duanya, maka jangan terlalu pede dulu ya. Ma harus diminta dengan khauf, rasa khawatir, rasa takut kepada Allah, jangan-jangan amal tidak terima dan juga rojak mengharap. Karena apa? karena Ibnu Rajab mengatakan ketika menjelaskan sabda Rasulullah SAW, eh, inna hadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu 'ala al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli al-jannah ah, fa ya'malu bi 'amali ahli nar fa yadkhuluha rawahu Muslim Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala ada di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli surga Masya ya sampai dia dari surga tidak ada jarak kecuali satu langkah kemudian ketentuan telah mendahului dia dan di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka kemudian masuklah dia ke dalam neraka. Apa kata Ibnu Rajab menukil perkataan salafus soleh berapa banyak air mata mengalir menangis dari kalangan salafus soleh yang disebabkan dengan hadis ini. Kalau mereka dikatakan salafus soleh, akidahnya benar, ibadahnya baik, tapi mereka masih menangis khawatir, apalagi dengan kita. Apalagi dengan kita, ya kita makan ikhlas tapi nggak sesuai dengan tuntunan. Apalagi dengan kita memang sesuai dengan tuntunan dan sunnah tapi tidak ikhlas. Maka semuanya harus kita minta ampun kepada Allah, ya. Indah Khawf roja, al khawf, roja, wal mahabbah. Itulah seharusnya kita beribadah kepada Allah SWT. Demikian Allah. Nah, Ustaz. Jazakallah khair atas jawaban yang antum berikan Ustaz dan selanjutnya kembali kami angkat dari pesan singkat, pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Saya suka memimpin tadarusan ibu-ibu di lingkungan. Apakah kalau saya sedang haid boleh juga memimpin tadarusan dari Ibu Yuni di Celduk? Silakan Ustaz. Iya. Adapun saya sebutkan tadi ibadah-ibadah kayak sholat, baca Quran, sholawat, tadarus, tadarus, at-tadarus. Ya, namanya tadarus itu dari kata ya darasa drusu Nah, kemudian ada darusa yudarisu, tadarusa. Nah, tadarus. Yaitu saling mempelajari isi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Ya, ada gurunya. Sehingga disebutkan di dalam hadis majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa Rasulahu bainahum illa nazara alaihim sakinah wa ghashatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa Allah fi man Rawah Muslim. Tidak berkumpul satu kaum di rumah rumah Allah di masjid. Kemudian mereka membaca kitabullah, membaca satu orang ya ya rasulullah bainahum mempelajari antara mereka dan mempelajari antara mereka ada yang memimpin ada yang memiliki kemampuan ya tentang isi kandungan Quran baik tajwidnya maupun kandungan yang ada di dalamnya karena di situ tidak hanya dibaca tapi ya yatadarus dipelajari. Maka tadarus itu maksudnya mempelajari isi Quran. Karena yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Nah, yatluna membaca apakah baca bareng-bareng meskipun bentuknya jamak? Tidak. Baca satu, yang lain dengarkan, kemudian dijelaskan seperti taklim-taklim itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Adapun tadarus yang di, di, di pengertian orang sekarang yaitu tadarusan. Ya, kalau sudah ada an-annya semua biasanya ya ada ada nggak nggak sesuai dengan contoh solawat solawatan ya kemudian ini eh, yang lain-lain ya maka itu semua adalah e, tidak dilakukan oleh para sahabat ya tidak dilakukan oleh tidak contoh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang yang semacam itu. Ya. Oleh karena itu, ibu kepada ibu yang bersangkutan yang bertanya, semoga Allah menambah semangat kepada ibu untuk berbuat kebaikan. Ya, maka kalau memang namanya tadarus itu mempelajari isi kandungannya. Apakah ibu punya kemampuan untuk mempelajari tafsir Quran, membaca tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir atau Bari, ya, tafsir Kalimur Rahman, Kalimur Rahman, Kalamil Mannan, Sa'di, kalau memang punya kemauan itu mana? Itu namanya tadarus. Ya. Makanya kalau tadarusan ya, ya solawatan, ada anak semua itu memang terkadang memang namanya solawat, nama sa'i Ya. Tadarus nama sa'i disebut tadi dalam hadis, tapi cara-caranya tidak pernah ya Nabi dan para sahabat atau juga sahabat melakukan seperti itu ya di bulan Ramadan di masjid bersama-sama seperti itu. Demikian Umar. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kembali kami angkat pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Satu pertanyaan yang uh, cukup menarik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau lupa membaca niat puasa? Apakah puasa kita sah? Silakan Ustaz. Iya. Iya. Kalau niat pakai membaca, nah ini yang susah dipahami. Hmm. Nah, kalau membaca bukan niat, ya membaca membaca dengan lisan. Kalau niat dalam hati. Maka niat tidak dibaca, niat ada dalam hati. Ya. Ketika orang sahur itu sudah niatnya adalah untuk untuk puasa, ya. Namun ditekankan ya di dalam niat adalah hendaklah perhatikan yang pertama al-jazm. Ya harus harus pasti niatnya, jangan ragu. Besok saya puasa apa enggak dihitung. Puasa tidak pakai jari misalkan. Puasa tidak, puasa tidak. Ini enggak boleh, harus pasti. Ya, yang kedua at Puasanya puasa apa? Puasa Ramadan. Dalam hati. Ijma ulama. Ya, Syaikhul Islam Nutamia, Imam Nawawi mengatakan bahwa ulama sepakat niat itu tempatnya dalam hati. Dan tidak ada hadis satupun yang menjelaskan dari Nabi dengan membaca Nawaitu sawma ghadin al-adai fardhi syahri Ramadana fardhu lillahi ta'ala Dilafatkan dengan lisan tidak ada satu hadis pun yang mengurutkan itu ya maka jangan diterapkan cukup dalam hati dan ketika orang itu mau sahur ya sudah niat-niatnya mau puasa ya dan lebih akhirnya karena nanti bahwa saya mau puasa besok Ramadan ya ditakyin Ramadan apa yang lain ya tidak diucapkan bagaimana bagaimana membaca niat niat tidak dibaca karena niat ya dari kata nawa ya innamal a'malu bin niat semua amal tergantung pada niatnya. Nah, semua amal. Apakah orang pergi kantor, dia membaca niatnya, saya mau pergi kantor. Apakah orang yang mengajar, saya mau mengajar. Tidak. Dalam hatinya sudah terlaksana. Apalagi ini ibadah. Ya, di mana ibadah harus bersandar kepada dalil yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu niat tidak dilafatkan kepada ibu kandanya, tapi niat di dalam hati. Sehingga kalau sudah orang hati niat sahur, ya, dan memang niat harus di malam hari, malam yubayid an niat minal lail, nah, fala malah. Orang yang tidak niat, ya, di malam harinya maka tidak sah puasanya. Demikian pada akhir Nah, Baik Ustaz kembali kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari beberapa pertanyaan yang ah, hampir semakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bagaimana jika seseorang itu keluar madhi atau mungkin juga uh, seorang suami istri uh, melakukan satu kegiatan di dalam bulan puasa yang uh, pada akhirnya sang suami mengeluarkan air madhinya apakah itu membatalkan puasa atau juga mengurangi uh, pahala puasanya? Silakan Ustaz. Iya. Jadi dalam dalam hal ini memang ulama berbeda pendapat ya. Bagi orang yang bercumbu dengan istrinya maka bercumbu dengan istri ya itu boleh ya menciumnya ya dan Aisyah mengatakan kana Nabi saw alaihi wasallam wa yubashir wa wasaim. Beliau mencium dan yubashir, yubashir bercumbu sementara dia puasa. Wa kana amlakukum liirbih dan Nabi orang yang lebih menguasai syahwatnya daripada kalian. Nah, dalam hal ini ya, kalau seseorang tersebut ya, bercumbu dengan istrinya, kemudian uh, dia sampai melakukan eh, mazi, ya, maka di sini ulama atau sampai melukan mani, ya. Maka di sini uh, ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan tidak sampai batal puasanya seperti Ibnu Hazm, ya. Tapi ada juga yang mengatakan batal puasanya, ya. Sehingga dia wajib kobok. Demikian ya pendapat ulama, ya dan dalam hal ini karena uh, nas yang mengatakan batal puasa itu adalah makan, minum dan dima maka Ibnu Hazm dalam hal ini ya sebagaimana pernah uh, Aisyah ditanya ya uh, dari Masruk ya dia bertanya kepada Aisyah ya ma yahillu lirrajul min imratihi shaiman. Apa yang halal bagi seorang laki-laki untuk istrinya ketika dia puasa. Apa jawaban Aisyah? Kullu syai'in illal jima. Segala sesuatu kecuali jima. Ya. Dan Amr bin Syarhabil mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud yubashir berjumpa dengan istrinya di tengah siang hari sementara dia puasa. Ya. Dan juga dari Ikrimah dia berkata, ada Sa'id bin Malik, ya, meng, apa afwan ini bahasanya ya fruku qubulaha biyadih wa wasaim yaitu menggaruk afwan ya kubur istrinya dan sementara dia puasa ya maka di sini bercumbu tidak tidak mengapa namun ketika keluar air mani ulama berbeda pendapat apakah itu batal atau tidak ya sebagian mengatakan itu batal sebagian mengatakan tidak ya dan batalnya wajib dengan kodok bukan dengan kafarat karena kafarat yang hanya untuk jima saja. Yang jima maknanya adalah alat vital seorang laki-laki masuk ke kelaminnya wanita itulah jima. Demikian. Nah, Umar Allah alam Nah Ustaz, terima kasih atas jawaban-jawaban yang Anda berikan Ustaz dari pertanyaan-pertanyaan singkat dan selanjutnya kami angkat dari pendengar kita yang pertama Ustaz. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, uh, ah Gojali. Iya betul. Iya. Anak mau nanya Pak Ustaz, anak kan dadang di toko ya Pak Ustaz. Sedangkan sholat terawih anak masih ada di toko. Seharusnya bagaimana anak, apa anak harus tutup toko dulu, apa sholat terawih, apa anak tetap jualan di toko dan sholat terawihnya itu malam anak sendiri Pak Ustaz. Ya, ya, aja Pak Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz ya ini berkaitan dengan masalah ma'insyah ya ya dan ma'insyah ini juga wajib kafabil mar isman an yudoi eman yakut cukup berdosa orang yang dikatakan berdosa orang yang menyanyiakan orang menjadi tanggungannya ya, ya sebagaimana itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kalau memang nafkah sudah diberikan dan sudah cukup kemudian memang itu waktu sholat taraweh maka lebih baik kita ya tunda waktu untuk dagangnya karena sholat taraweh tentunya uh, kita dapatkan di bulan Ramadan. Dan kalau kita sholat bersama imam, seperti sholat di semalam penuh, sebagaimana Nabi, Nabi bersabda, man sholla ma'an imam hatta yansarif kutiba lahu mulailah. Orang yang sholat bersama imam sampai dia selesai, ya, maka dicatat sebagai orang yang sholat semalam penuh. Nah, kan sayang seperti itu. Kemudian, kalau tapi kalau lihat masalah ya dengan dia di toko ya karena di toko dia sebagai kewajiban seorang suami mencari nafkah salat tarawih adalah sunnah ya makanya wajib dan sunnah kalau memang itu nafkah nggak bisa ditunda harus pada itu kalau enggak akan terlantar maka lebih utama di toko nanti sholat sendiri nggak ada masalah tapi kalau bisa dijamak digabung ya ternyata nanti tokonya bisa buka misalkan ya bisa buka dengan cara apa ada yang menunggu di situ dari perempuan karena perempuan memang dia milih sholat di rumah maka itu bagus dan saudara sholat di masjid atau bisa ditunda ditutup karena jualan nanti itu masya Allah namanya dijamak digabung dua-duanya kalau nggak bisa ditarjih mana yang kuat ya mana yang kuat dan tentunya karena toko ini wajib ketika dia memang keadaannya harus nafkahi anak istrinya dan memang waktu itu yang yang bisa mencukupinya ya maka lebih baik ditukun nanti sholat malam. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Nah, Ustaz. Baik Ustaz kembali kami angkat pertanyaan kedua dari pendengar kita dengan Umu Asraf di Tambun. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu. Ustaz mau nanya tentang zakat fitrah. Apakah harus lewat amil atau bisa langsung sendiri ke tetangga langsung yang tetangganya fakir miskin? Iya. Ya, cukup Umu. Uh, eh, yang kedua, uh, Kemarin saya pernah dengar ceramah kalau eh, waktu Ramadan melakukan zina tidak apa-apa asal istrinya eh, setelah suci dari hadas dan suaminya safar. Hmm. Eh, tapi eh, masalahnya lain apabila istrinya itu hamil 9 bulan dan dia sebelumnya memang sudah tidak puasa. Yeah. Terus akhirnya suaminya tiga bulan kemudian dia perjalanan pulang karena eh, suaminya eh, di job site. Itu ya, gimana Ustaz? Ya, cukup bu, Ya. Ya, terima kasih bu, Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Adapun bayar zakat tanpa melalui amil zakat. Amil zakat itu seharusnya yang membentuk adalah pemerintah. Ya, amil zakat. Ya, karena memang eh, apa namanya? Amil itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi ya tuh khodumin fuqaraihim wa turaddu ila uh, eh, alina min aghnihim wa turatu ila ya diambil jadi amil itu mengambil diambil dari orang-orang kaya diberikan kepada orang-orang yang fuqara nah di situ berarti ada amil ya amil zakat sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah eh, surat At-Taubah ayat yang ke-60 ya namun kalau soal zakat fitrah mau diberikan sendiri juga agak masalah boleh ya itu untuk zakatul mal yang amil mengambil ngambil itu zakatul mal zakat fitrah berikan sendiri ya kepada fakir miskin ada sekitarnya orang-orang dekat dengannya ya demikian kemudian yang kedua pertanyaan adalah berkaitan dengan e, berhubungan dengan suami, antar suami istri ya di mana istrinya tidak puasa disebabkan dia hamil atau tidak puasa disebabkan dia menyusui atau tidak puasa disebabkan haid Kemudian di tengah hari dia sudah selesai haidnya. Kemudian suaminya pulang dari safar, ya. Bolehkah nggak berhubungan? Kenapa tidak boleh? Boleh, ya, boleh, ya. Karena memang keduanya sama-sama tidak puasa, ya. Ulama seperti Syekh Muhammad bin itu mengatakan boleh, ya. Karena memang keduanya tidak berpuasa, ya. Orang yang safar punya rukhsah, ya, tidak puasa, ya. Dan Allah suka diambil rukhsahnya, orang yang hamil punya rukhsah tidak puasa, orang menyusui punya rukhsah tidak puasa, dan orang yang haid ya juga uh, apa namanya tidak boleh puasa karena memang hukumnya haram berpuasa bagi haid. Kemudian dia sucinya mungkin jam 9 atau jam 12, maka tidak perlu me melanjutkan puasa itu ya dan dia setelah suci ya kemudian suaminya mau berhubungan maka itu bo boleh Demikian Allah alam Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kembali kami angkat dari pendengar kita di Bekasi dengan Umu Ahmad. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Umu Ahmad. Nah, ini apa pernah dicontohkan Nabi Ustaz eh, kalau seseorang yang menginfakkan hartanya untuk masjid lalu seorang ustaz mendoakan orang tersebut dengan bacaan Al-Fatihah bersama para jamaahnya. Ini per, ini setiap hari dilakukan sebelum sholat tarawih Ustaz. Uh, iya, terus iya. yang keduanya, terus uh, mengenai sholat tarawih tadi Ustaz ya, kita kalau nggak mengikuti imam sampai selesai, kita tidak mendapat keutamaan dalam sholat. Lalu saya uh, eh Ana mengikuti ini sunnah, jadinya uh, sholat tarawih 23 jumlahnya, tapi Ana ngambil yang 8 dan witirnya tiga di rumah karena ana ngambil sunnah Nabi dan perintah di dalam al, surat Ali Imron ayat 31 saat iya. Ya. ya cukup Ustaz gitu ya. aja. Terima kasih iya, ya. Iya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ustaz. Ya, adapun orang yang berzakat, eh, orang yang berinfak kemudian doakan dengan baca suratul Fatihah, ya. Uh, itu tidak ada tuntunan yang seperti itu, tidak ada tuntunan yang seperti itu, ya disebutkan namanya, kirim dengan surah Fatihah tidak ada sama sekali dari Rasulullah. Kalau ada tentunya kita lakukan. Dan bagi yang men menjalankan begitu mungkin bisa menunjukkan mana dalil sehingga kita bisa mengamalkan bersama-sama ya. Dan tidak ada ya seperti itu. Kemudian adapun ibu tadi bertanya e, bahwa dia sholat bersama imam yang 23 kemudian dipotong 8 rakaat ya maka masalah jumlah sholat tarawih ini perkara yang khilaf syadid, perbedaan yang cukup tajam di antara di para kalangan para ulama ya dan saya cenderung condong kepada pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga di kalangan mutaakhirin ya Syaikh bin Bas, bin dan sebagainya, Syaikh Abdullah Al Basam ya itu menjelaskan bahwa sabda Nabi salatul lail masna masna wa in khasyya ahadukum as sholat rakatan itu tirlahu maqad sholat rawahu muslim ya sholat malam itu dua-dua ya kalau khawatir masuk waktu subuh maka sholatnya satu rakaat sebagai witir maka kata Syekhul Islam bin Taimiyah yang juga oleh Syalubastam dalam kitabnya Tulahkam bin Bulughul Maram bahwa Nabi tidak membatasi jumlah bilangan ya di sholat malam itu. Sholat malam dua-dua, pokoknya dua-dua tidak dibatasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun ya Aisyah beliau mengatakan ya bahwa Nabi tidak pernah sholat lebih dari sebelas sehingga sebagian ulama menjadi ini sebagai mubayyin ya sebagai penjelas ya dari sabda Nabi tadi maka tetap terjadi khilaf perbedaan antara ulama sehingga saya sarankan ya bagi yang bersama sholat dengan 23 selesaikan dengan yang 23 ya karena orang yang sholat bersama imam sampai selesai ya kutiba lahu qiyamul dicatat sebagai orang yang sholat semalam penuh demikian nah Ustaz Baik Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pendengar kita di Bekasi dengan Ibu Hafiz dan ini mungkin pertanyaan terakhir kita di sore hari ini Ustaz. Ya. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu. Uh, eh, beberapa hari yang lalu saya mendengar uh, ceramah dari Rozaja mengenai doa sesudah sholat. Uh, kalau tidak salah dengar saya itu tidak ada pada sunnah Nabi. Terus doa yang mana ibu? Sesudah sholat tidak ada doa hanya zikir gitu, zikir oh, iya. sudah sholat. Mm -hmm. Nah doa itu kan pada umumnya orang awam ya terutama tetap kadang melakukan, termasuk umpama saya yang belum paham ini ya, itu mengenai hisnul muslim, tuntunan doa dan zikir menurut Rasulullah. Nah, itu penerapannya saya melakukannya ya tentunya zikirnya ya. Mengenai masalah doa itu antara lain doa, -doa seperti pribadi juga itu apa afdol enggak kalau dijalankan gitu kenapa perlu di, tidak dilakukan lagi gitu selain zikir ya. terus saya membaca ya ini perbaikan dalam urusan agama dunia dan akhirat di antara hal paling bermanfaat dalam menghadapi para eh, perkara-perkara yang akan datang adalah mempergu adalah mempergunakan doa-doa yang selalu dibaca oleh Nabi. Ini hadisnya bermuslim ya. Ini benar apa enggak ya kalau diamalkan? Ya cukup Ungu, Ibu. Ya. ya. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Adapun doa setelah sholat, ya, setelah dikir-dikir atau doa itu memang ulama berbeda pendapat karena uh, satu hadis Nabi ya yang berbunyi uh, la tada'an la tada'anna fi kulli akbi fi akbi kulli solah antakul, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadisnya sahih. Jangan ini kepada kalau nggak salah pada sahabat muat ya. Jangan kau tinggalkan ya doa fi fi akbi kulli solah akbi. Ya, di akhir ya salat. Nah, fi akbi salat dengan doa Allahumma inni ala dzikrika wa syurika wa sibratik. Nah, akbi ini ya ulama beda pendapat. Okay? Ya, kalau akbi itu adalah akhir kulli syai' yaitu akhir dari segala sesuatu. Dan akhir di situ maksudnya adalah e, bisa sebelum selesai sholat, bisa setelah selesai, ya. Yang namanya al-abu, ya. Seperti dubur, ya. Itu adalah adalah akhir ya dari sesuatu ya. Dan di sini kata al-abgu ya itu bisa dikatakan sesuatu yang belum akhir atau setelah akhir ya. Namun setelah dilihat ya dengan hadis yang lain ya yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi mengajarkan doa ya doa-doa di akhir sholat itu adalah doa-doa ketika tasyahud akhir. Ya, maka di sini memang ulama berbeda pendapat. Sebab makna al akbu itu bisa akhir maknanya sebelum akhir, bisa maknanya akhir setelah setelah sesuatu. Ya. Setelah sesuatu. Ya, oleh karena itu eh, bagi saya yang roje, bagi saya yang roje setelah melihat kepada hadis dari Abdul bin Mas'ud yang oleh Imam Bukhari, ya, maka Nabi mengajarkan doa yaitu ya dan silakan pilih doa yang kau kehendaki itu adalah setelah kita baca tasyahud akhir ya tasyahud akhir dan itu masih dalam tasyahud sebelum sebelum salam itu yang pendapat yang roji karena kata Abu di sini dijelaskan dengan hadis ini Demikian Umar. Allah a'lam bissawab. Nah, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas ya. jawaban-jawaban ya. antum dan sebagai akhir dari perjumpaan kita ini Ustaz, mungkin antum ada yang ingin antum sampaikan disilakan. Ya, ya. Tadi jawaban tadi ya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman dalam kitab Syahrul Usul min Ilmil Usul. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita harapkan ketakwaan ini dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang sudah didefinisi tadi, takwa itu apa, amal soleh itu apa, sebab orang mengatakan ini amal soleh, yang sekarang mengatakan, oh bukan, ya. Jadi amal soleh adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan dan ikhlas. Demikian, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan bisa menjadi orang bertakwa yang sebenarnya benar-benar takwa kepada Allah dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.